Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mushahidun al-kiram. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan untuk tempat-tempat tertentu lebih dibandingkan yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuk waktu atau masa tertentu dibandingkan waktu atau masa yang lain. Contoh tempat misalnya simpel ya seperti yakni dua kota suci, Mekah dan Madinah. Tempat yang paling utama, yang paling afdal dibandingkan semua atau dibandingkan seluruh bumi. Nah, berkaitan dengan masa atau waktu, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan lebih dibandingkan yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain bagaikan matahari dibandingkan semua planet. Karena begitu banyak keutamaan yang dimiliki oleh bulan ini. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu itu lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Bahkan kita tahu para nabi pun ada yang lebih afdal dibandingkan yang lain. Para rasul pun lebih afdal dibandingkan yang lain. Seperti kita tahu istilah dengan eh, istilah ulul azmi untuk para rasul ada lima orang. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka berlima pun yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada bulan. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk memberikan keutamaan sesuatu dibandingkan yang lainnya. Dan Ramadan lebih utama dibandingkan yang lainnya. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan itulah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah huwa syahrul ladzi anzalallahu fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai hari kiamat akan Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Dan bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya bermacam-macam. Tidak cuma kemudian di kertas mushaf yang kita kenal sekarang. Tapi di hati-hati para penghafal Al-Quran di kalangan kaum Muslimi, Yang tentunya nanti di akhir zaman. Al-Quran ini akan Allah cabut dari semua hati para penghafal. Dari semua kertas mushaf yang kita tahu. Dalam satu malam saja. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin. Kala itu Al-Quran adalah menjadi sebuah firman yang terabaikan Al-Quranul Karim terlalu mulia untuk diabaikan. Maka kala itu Allah Subhanahu wa taala cabut Al-Qur'an dalam satu malam saja, makanya akhirnya nanti di akhir zaman tidak disebutkan lagi kata-kata Allah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Inna min syiararil khalqi man sa'ah. Sesungguhnya, sejelek-jelek orang, sejelek-jelek manusia adalah yang mengalami kengerian hari kiamat. Karena memang kala itu sudah tidak disebutkan di muka bumi kata-kata Allah lagi. Semua orang-orang bejat, orang-orang yang beriman akan meninggal sebelum waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin yang berhembus dari arah Yaman yang kemudian akan merebak ke seluruh dunia bahkan akan masuk ke dalam goa-goa tidak ada seorang pun yang memiliki keimanan dalam hatinya kepada Allah. Sebiji sawi saja. Sekecil bagian terkecil dari tiga bagian tubuhnya semut saja. Ada iman. Dia hirup udara tersebut. Angin tersebut. Ya Allah hembuskan. Illa qabadathu kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali dia akan meninggal. Dan tersisalah orang-orang buruk yang mengalami kengerian hari kiamat. Al-Musyahidun Al-Kiram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an hudan lin-nas sebagai petunjuk untuk manusia minal huda wal furqan dan penjelas-penjelas dan keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut dan Al-Furqan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan Al-Qur'anul Karim dan turun di bulan yang mulia bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua di antara keutamaan bulan Ramadan huwa syahrul ladzi faradallahu fihi as-siyam. Ia adalah bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Beban memang. Berat memang. Tapi beban ini, tapi kewajiban ini bukan perkara yang mustahil. Allah wajibkan kita salat misalnya cuma lima waktu dalam satu hari. Dan Allah wajibkan kita puasa cuma satu bulan dalam satu tahun. Itu pun cuma setengah hari. Terlepas dari mungkin sebagian kaum muslimin ada yang berpuasa itu subuhnya jam 3 dini hari dan berbuka puasanya jam 9 malam karena siangnya panjang. Tapi rata-rata untuk kita, kasus kita, kaum muslimin Indonesia setengah hari. Beban memang, berat memang, tapi bukan perkara yang mustahil. Kita mampu menjalankannya. Zakat pun demikian, haji pun demikian. Berat, beban, tapi bukan perkara yang mustahil karena kaum muslimin mampu menjalankannya berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala al mushahidun Al-Kiram. Kemudian yang ketiga. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah huwa syahrut taubah wal maghfirah wa takfirul dhunubi was sayyi'at. Ia adalah bulan bulan taubat, bulan ampunan, bulan dihapuskannya semua dosa dan kesalahan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim kata beliau sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair salat lima waktu Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya mukaffiratun lima bainahunna penghapus pelebur Dosa-dosa di antara dua waktu tersebut, antara salat, antara Jumat, dan antara Ramadan. Idzajtunibatil kabair. Jika dosa-dosa besar dijauhi, artinya yang dihapuskan dengan ketaatan ini, artinya yang dihapuskan dengan puasa Ramadan ini, yang kecil-kecil saja, yang besar harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa di antara kita atau semua kita para pemirsa yang diberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan, maka manfaatkan betul-betul waktu ini agar kita menjadi orang yang tidak merugi. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kala itu kata Jabir bin Abdullah, beliau menaiki mimbar dan di setiap anak tangga mimbar beliau mengatakan amin. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasul engkau mengaminkan apa? Kata beliau, Tadi Jibril mendatangiku dan berkata kepadaku, Syaqiya abdun adraka Ramadan, fansarakha minhu walam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian ketika selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Karena mungkin Ramadannya tidak bermanfaat buat dia. Karena mungkin dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Kemudian kata Jibril, "Qul amin." Katakan amin wahai Muhammad. Aminkan. Yang maknanya amin itu adalah Allahumma stajib. Ya Allah ya Tuhanku, jawablah, kabulkanlah. Fakultu amin. Kata Nabi Muhammad, kemudian aku katakan amin. Bisa anda bayangkan, pemimpinnya para malaikat Allah Jibril berdoa. Dan kemudian pemimpinnya Nabi dan Rasul mengaminkan. Mustajab. Maka bulan ampunan ini, bulan taubat ini, bulan diampuninya atau dihapuskannya semua dosa ini maksimalkan. Dengan beramal saleh dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala ampuni insyaallah amin ya rabbal alamin. Al-musyahidun al-kiram kita lanjutkan. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya atau yang keempat adalah syahrul itq minan nar. Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, panjang tentunya saya potong pada poin yang saya inginkan dengan tentunya tidak merubah makna. Jika datang bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, yunadi munadin Ya baghiyal khairi aqbil. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi ini akan terdengar suara yang memanggil dari arah langit tentunya disebutkan suara para malaikat dan tafsiran-tafsiran yang lain yang menyebutkan ya baghil ya khairi akbil, hai orang-orang talibul khair yang menginginkan kebaikan yang menginginkan ketaatan akbil, terimalah sambutlah yuk beramal di bulan Ramadan wa ya baghil ya syarri aqsir dan hai orang-orang yang hendak melakukan keburukan, yang berusaha melakukan keburukan, ia ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aksir. Kurangi. Dan disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi dengan makna stop. Bukan cuma dikurangi. Hai orang-orang yang berusaha atau menginginkan melakukan banyak keburukan, kemaksiatan di bulan ini stop. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Wallahu ta'qa'u minan nar. Dan milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadhan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka dan itu terjadi setiap malam. Disebutkan keterangan oleh para ulama bahwasanya dalam setiap malam atau di setiap malam di bulan Ramadan Allah akan pilih orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan yang mereka lakukan karena kemaksiatan yang mereka tinggalkan setiap malam semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kita orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan karena Allah pilih kita untuk Allah bebaskan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan bulan Ramadan. Syahrun fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Idza jaa Ramadan, tuftahu abwabul jannah." Eh, sorry, tufattahu abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidati syaitin dan dibelenggu syaitan-syaitan. Al-Musyahidun al-Kiram. Banyak makna tentunya yang disebutkan oleh para ulama tentang makna hadis ini. Ada yang menyebutkan di antaranya yakni Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karena ini riwayat Imam Bukhari bahwasanya betul-betul dibukakan pintu surga dibuka secara hakiki di bulan Ramadan pintu-pintu surga yang berjumlah delapan itu Allah buka dan secara hakiki di bulan Ramadan pintu-pintu neraka itu ditutup juga bisa bermakna majaz bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan akan mempermudah orang melakukan amal saleh yang dengannya nanti orang akan mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bermakna majaz bahwasanya dipersulit orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan yang dengannya orang insya Allah tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala itu di antara makna wasuffidatis syayatin dan syaitan-syaitan dibelenggu timbul pertanyaan mungkin sebagian di antara kita bahwasanya ketika bulan Ramadan pun kemaksiatan terus terjadi di bulan Ramadan pun keburukan tetap ada maka apa maksud sabda Nabi Muhammad SAW syaitan dibelenggu pun para ulama menyebutkan banyak tafsir Dan karena mereka lah subhanallah kita faham sabda Nabi Muhammad SAW karena mereka para pewaris Nabi Muhammad SAW. Di antara makna yang pertama, secara hakiki juga bahwasanya syaitan ini dibelenggu dengan rantai disebutkan. Makna yang lain, bahwasanya mereka tidak leluasa seleluasanya mereka menggoda manusia ketika di luar bulan Ramadan itu di antara makna yang kedua dan makna yang ketiga di antara makna dibelenggu adalah bahwasanya secara hakiki mereka semuanya dibelenggu tapi semua yang pernah mereka tanamkan di benak kita semua keburukan yang pernah mereka tanamkan di mana kita itu akan muncul di bulan Ramadan. Dan makna-makna yang lain. Di antaranya juga, mudahan saya tidak salah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang dibelenggu adalah maradatul syaitin. Pimpinan-pimpinannya saja. Pemuka-pemuka setan saja yang kemudian dibelenggu. Anak buahnya tetap kerja. Jadi kurang lebih kita bisa dapatkan minimal tiga makna. Yang pertama, makna secara hakiki, bahwasanya semua mereka dibelenggu. Tapi keburukan-keburukan yang mereka tanamkan sebelum lemawang itulah nanti yang akan muncul. Dua, yang dibelenggu adalah para pimpinannya saja. Maka anak buahnya, tentaranya tetap bekerja untuk menggoda kaum muslimin di bulan Ramadan. Tiga, mereka tidak leluasa. Se Seluasanya mereka sebelum bulan Ramadan ketika mengganggu kaum muslimin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang luar biasa. Sampai syaitan pun Allah persulit untuk kemudian menggoda kaum muslimin. Sampai syaitan pun Allah belenggu agar kaum muslimin mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Di antara keutamaan bulan Ramadan berikutnya yang keenam adalah bulan Ramadan syahrus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kesabaran sangat terlihat di bulan Ramadan. Yang sangat mungkin tidak terlalu terlihat di bulan-bulan yang lain. Bagaimana makna kesabaran yang kita fahami selama ini yang terbagi menjadi tiga itu ada pada seseorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, kalau tidak sabar tidak mungkin ketaatan tersebut bisa kita lakukan. Karena ketaatan itu berat walaupun bukan perkara yang mustahil. Ketaatan itu beban bukan berarti kemudian kita tidak mau memikulnya, tapi harus sabar. Dua, sabar dalam meninggalkan keharaman-keharaman Allah. Kalau tidak sabar, ya semua maksiat itu kita akan lakukan. Karena rata-rata kemaksiatan ada kelezatan padanya, ada kenikmatan di dalam. Kalau tidak sabar menghadapi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mungkin kita akan melanggar semua yakni Eh, larangan ini. Makanya orang-orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah, kesabarannya dia nggak punya. Untuk yang kedua. Dan yang ketiga, sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pada orang yang berpuasa. Sabar dia dalam yang menahan hawa nafsunya, Sabar dia menjalankan ketaatan kepada Allah dengan menahan hawa nafsunya. Sabar dia untuk meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan karena akan membuka puasa dia padahal basicnya halal. Makanan, minuman, menggauli istri basicnya halal. Tapi kala itu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpuasa, untuk sementara haram. Sabar dia untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Dan yang ketiga sabar dia akan ketentuan Allah, takdir Allah. Apa? Orang yang berpuasa mau tidak mau dia akan merasakan yakni kelelahan, lapar, haus. Dan subhanallah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar menjalani. Dan kita tahu bahwa asalnya kesabaran pahalanya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10 innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala berikan wafa balasan mereka bighairi hisab tanpa batas tanpa hitungan surga Allah Subhanahu wa taala Allah janjikan untuk orang-orang yang bersabar. Dan puasa melatih itu. Dan puasa menunjukkan itu. Begitu sabarnya orang ketika berpuasa, bahkan di antara hal yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad ketika seorang itu sedang berpuasa dan orang lain mencoba mencaci dia, orang lain mencoba memaki dia, orang lain mencoba yakni memancing dia untuk marah, kata Nabi Muhammad katakan, ini saim." Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Karena apa? Puasa seharusnya menahan kesabaran, menahan amarah. Wallahu alam bisawab. Yang ketujuh. Di antara keutamaan bulan Ramadan huwa syahrud du'a. Bulan Ramadan adalah bulan, bulan doa. Bulan selain bulan yang diberkahi berdasarkan sabda Nabi Muhammad atakum Ramadan syahrun mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadan bulan yang diberkahi maka boleh kita tabarruk dengan bulan ini. Mencari berkah dari Allah di bulan ini. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya memperbanyak doa. Nabi Muhammad SAW bersabda. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Ada tiga doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Tentunya tidak serta-merta ya. Seseorang juga harus kemudian melakukan hal-hal yang menopang doa itu supaya mustajab. Jadi bukan waktunya saja yang mustajab, bukan tempatnya saja yang mustajab, ya. Tapi orangnya yang berdoa juga dia melakukan hal-hal yang menopang Doa dia supaya mustajab di antaranya asupan makanan dan minuman yang halal. Gizi yang masuk ke dalam tubuh dia adalah gizi yang halal. Oke, okay, kata Nabi Muhammad. Thalathatun la turaddu da'watum. Ada tiga orang yang doa mereka tidak tertolak. Mustajab. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, As-sa'imu hina yuftir. Dalam riwayat lain, As-sa'imu hatta yuftir. Wal imamul adil wal mazlum. Yang pertama, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Makanya ketika berbuka puasa itu kita berdoa. Karena itu di antara waktu yang mustajab doa tidak tertolak. Dalam riwayat lain, as-saimu hatta yuftir. Seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi satu hari full. Satu hari full waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mustajab. Dan yang kedua, imam yang adil atau pemimpin yang adil, yang ketiga adalah orang yang terzalim. Maka maksimalkanlah para pemirsa rahimakumullah di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di salat-salat kita, di selesai salat kita, di momen-momen yang lain Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. Kebaikan kita pribadi, kebaikan keluarga, anak, kaum muslimin, berdoalah. Kenapa? Ketika berpuasa dan ketika berbuka, doa seseorang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, Ramadan adalah syahrul judi wal ihsan. Ramadan adalah bulan kedermawanan, Ramadan adalah bulan kebaikan. Dan disebutkan oleh banyak para sahabat. Nabi Muhammad itu orang yang sangat dermawan. Dan ketika kemudian masuk bulan Ramadan, lebih dermawan lagi dibandingkan hari-hari biasa. Contoh kita, panutan kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksimalkan dalam beramal saleh khususnya infak dan sedekah. Karena ini bulan kedermawanan. Nabi Muhammad mempraktekkannya. Beliau lebih dermawan lagi di hari-hari Ramadan dibandingkan hari yang lain. al mushahidun Al-Kiram. Dan kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ke-9 atau yang terakhir adalah di antara keutamaan bulan Ramadan yang terakhir tentunya masih banyak yang lain tapi saya sampaikan 9 saja. Bulan Ramadan syahrun fihi lailatul qadar yang paling utama. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alf syahr." Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Beramal di malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan. 83 tahun sekian. Kita tahu umur kita. Umur kaum muslimin, umur umat Nabi Muhammad atau umur manusia. Kata Nabi Muhammad SAW, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu ya antara 60 dan 70 saja. Sedikit yang melampaui itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, malam itu, malam Lailatul Qadar itu, malam lebih baik daripada seribu bulan. Beramal di malam tersebut, maka maksimalkan. Makanya di antara perkara yang sangat dianjurkan di sepuluh hari di bulan Ramadan adalah beriktikaf. Menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di malam-malam ganjilnya. Karena kala itu ketika seorang muslim mendapati malam Lailatul Qadar, Insya Allah dia akan menjadi insan yang lebih baik. Karena beribadah di malam itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang lebih baik daripada seribu bulan. 83 tahun sekian. Bulan sekian hari. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah. Maksimalkanlah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Khususnya kemudian lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan beriktikaflah karena Nabi Muhammad melakukannya bahkan beliau disebutkan syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya tidak menggauli istrinya. Hidup beliau hidupkan malam dengan beribadah, beliau bangunkan anaknya, istrinya. Beliau ajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam tersebut di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan fadail syahrul Ramadan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.